بسم الله الرحمن الرحيم Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh, وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, علمت نفس ما أحضرت setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. إنه لقول رسول كريم Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars, yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi? إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.